Oma naik kuda, tonggong na gitar. jin jin, jing. Hmm. Sarana neta. Aing pelecehan. Aing nyebut kuda awas. jin jin jin jin. Oma ditembak ke penjahat. Tis. Kena kena pimping dan ketihan. getihan. Oma diusap. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sungguh kau terlalu. Tapi aku yakin setiap ketoliman pasti ada akibatnya insya Allah Assalamualaikum Oh mama jeng penjahat gak Assalamualaikum baik Soleh Oh mak kabur Udah Kudana ereting ya awe nyebrang Tegor koma Kau gak itu Rika? Mimin Oh mimin Ternyata aku salah, Mimin. Terima kasih, Mimin. Assalamualaikum. Saya karan Mimin, ayah. Eh, si Mimin di mana-mana ayah, baik. Si Aci, si Eba, si Ayah, si Nunung, ayah, si Tati, ayah. Capek ayah gak bisa dengar salah. Sholat diganggu liang pantat. Hmm pasti anu ngalaman ya ker salat nahan itu tayos ya ayo ayo tuh bisa usuh salat isya geus tilu rakaat tiga sarakaat deui hayang hitut dibatalkannya ah sarakaat deui teu dibatalkeun geus nyedek kana gerbang silahkan saksikan dengan seksama bagaimana ekspresi orang sholat nahan hitut Ngegerepek. Makanya bapak lamun sholat diharap, anu ngegerepek saungna. Eta jelema kenahan itu teh. Ek eh, dibeledagennya ah serokat deui. Teu dibeledagen geus dek kena gerbang. ayo patahan-tahan jeung itu awakna ngagerebeg. Kok Asep nyaho, aing ngalaman. Kacau. Anak muda di belakang sholat isya udah tinggal tiga rakaat. Imam sholat nya aki-aki, lambat, sepuh. Ambek-ambekan baik tak udah orang. Goblok ya imam. Lambat-lambat deh. Yang terkuat kayak gitu. Atau imam tanya usia gitu, tolong. Imam tenang aja di depan nggak tahu ada yang mau kentut di belakang itu anak muda ditahan baik dibatalkannya ah kadeh deui begitu ruku nyengsol di pantat takut ngebeledak pet petan ditahan baik ditahan sujud nunggi, wah nilep tahiyat duduk gerbek imam di depan Assalamualaikum, juger ya, nembak.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 solawat sallallahu alaihi wasallam tadi telat inna ya. Innali asma'an Ana Muhammadun Wa ana Ahmadu sebagai nama nabi lain si Mirja lain wa anal mahi wa anal hashir wa anal aqib wal aqibul ladhi laysa ba'dahu nabi wa qala syekh tajuddin as-subqi wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i Allahumma hidayatan lissawab Pengatur waktu penata acara yang saya hormati Wabilusus segenap para panitia Penyelenggara peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Keluarga besar masyarakat Blok Anjun Desa Sigong Yang pada malam hari ini Muludan udah sampai tanggal 96 Ini pemecah rekor ini Kalender maulid aja sampai 90 hari lebih Masya Allah Gak apa-apa Ustadz Muludan, Tapi bulan di bukan di bulan kelahirannya Gak Takut ada yang protes Maulid udah lewat masih Muludan. Gak apa-apa, enggak. Anggap aja dia. Orang NU suka dia. Maaf jujur nih panitia Pakku beserta keluarga besar desa Sigung ngadain mulu dan pada malam hari ini saking cintanya sama Rasulullah. Oh, Sedangkan cinta yang sejati maaf tidak pernah mengenal waktu. Kapanpun bisa dibuktikan. Betul. Betul nggak? Bahkan kebagiannya kiai itu tiap hari mulu dan nggak ada liburnya. Nah, iya, ketemu Ramadan, pengennya masih ada yang meludah. Sampai itu nganggur kiai? Kalau ada mulut kiai, udah gemuk aja udah. Kardus kabeh kalau itu. Berkat Saking semangatnya para panitia ngadain muludan lewat Robiul Awal masih muludan rebal lewat Robiul Sani Jumadil Awal sekarang Jumadil Akhir sebentar lagi Rojab masih muludan saking cinta sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Tentunya hakikat izin Allah ini acara bisa terjadi wasilah sababiah ada proses yang dilewati oleh para panitia. Apa prosesnya? Yang pertama ada perjuangan para panitia. Yang kedua pengorbanan. Perjuangannya apa? Udah lama panitia nandain tanggal. Pengen ngondang Asep Mubarok. Jangan lihat, jangan nonton di YouTube doang, jangan lihat di HP doang. Kata panitia pengen ngeliatin asli hidungnya si Asep Mubarok. Ngomong gitu tak kubuka Mana si kubu, mana dah? Cekek gua aja kubu. Dari perjuangan disusul dengan pengorbanan. Apa? Eh, air ya. Putih. Satu lagi kurang komplit sesaja. Kopi hitam. Kopi hitam. Tiga minuman saya favorit. Air benih, putih, air kopi, kopi hitam, sama susu. Ini di waktu bu makan minumnya. Air putih habis tidur, bangun tidur sampai asar itu air putih. Kata dokter menguras virus-virus dalam tubuh kita harus dikuras dengan air putih bening. Maghrib asar sampai jam 12 malam kopi hitam. Jam 12 malam sampai pagi baru susu yang ujungnya hitam. Cicing siang ini ini siang. pas ngerti bae ya, Kata susu anu ujungnya hitam. kata kebeki ku eta gitu. Cicing siang kubu cicing bantai wajib gitu. Alhamdulillah. Ya maksudnya susu di kopian. Jadi susu ujungnya it mengeres pikiran. Pengorbanan apa? Pengorbanan harta, tenaga, pikiran. Harta dikorbankan untuk Maulidur Rasul. Ada tenda, ada panggung, ada sound system, ada kamera. Maaf, ini bukan milik panitia, punya orang lain. Kok dipasang di sini? Kan dibayar. Pakai harta para panitia, para jamaah. Betul? Di samping harta, tenaga dikorbankan. Para panitia, para pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu ikut ngorbanin tenaga. Ngebenahin tempat supaya nyaman yang hadir. Bahkan berkah, Masya Allah berkah. Ini tanah-tanah daerah Sigong nih, khusus Anjun, berkah. Saking berkahnya ditanam besi bijil daun. Itu dimana akarnya nah, ya daun. Hebat ya lurah ya, kuwe ya. Berkah ya lapang ya. Gak ulah dibongkar panggung, dia baik tunda terus ya. Tugannya bijil buah ke bijil terus. Ya. Bapak ibu sih ya. Tenaga dikorbanin, ibu-ibu ikut korban tenaga, masak dari pagi sampai sore Insya Allah ada goreng pete, goreng jengkol, ada sate. Kok Asep tahu? Ya tahu lah. Dia aing nyatu. Nyatu. Kalau Kerawang Sundanya kasar, Bu. Gak apa-apa saya sudah kasar. Gak apa-apa saya kasar. Ya, saya kan makhluk kasar bukan makhluk halus. makhluk halus kubu tuh makhluk halus <laughs> ya Allah kata kubu aing ngimpi naon putih muludan aing dibantai ya Allah tenaga dikorbanin pikiran dikorbankan di panitia udah daging tuh pikiran takut si Asep Mubarok gak datang udah nyebar udah kan kemana-mana malu kalau Asep Mubarok gak datang Kenapa? Karena bulu dan raja bang bukan hajat pribadi, hajat masyarakat. Tanggung jawabnya berat ke masyarakat. Ini panitia ada pindu pikirannya. Dilupai katukan, ya kuhungis sms sambal. Boh, digali lagi, ya. <laughs> Isuk-isuk kering, kubu deh baik. Bah, berangkat jam berapa? pada habis kuai. pusing kubu di gitu setengah empat udah nyiapin mobil baru naik kaki saya satu naik mobil kering kubu dari baik ngegelan nah, wae teku Bah, posisi di mana? Karek naik, cokor sabelah. Kira aku suku aing dipotok. Yang bukti kaku. Masya Allah. Azab Mubarak terganggu? Tidak. Ngemaklum, namanya panitia tanggung jawab berat sama masyarakat. Jangankan gak datang itu mubalik atau kori yang kita undang, lambat aja datang, jam 10 belum datang, dak dicuk pikiran panitia. Ya kan biasanya masyarakat kebagi dua, ada yang pro, ada yang kontra sama panitia. Betul gak? Kembali yang diundang belum datang-datang. Yang pro mengupain aja udah sabar. Ujian dari Allah. Tenang aja. Tapi yang kontra lain lagi ngomongnya. Dah. Aing percaya saya tak jadi panitia. Gus magalak. Tegudunan pisan. Teu mere pisan. duit-duit aja, Aja duit kitu di dia, Ah, siap ya, mitnah ka batu Siap. Iya muludan ulah ya fitnas ya. Oh ya ah. Ah, ya, ah, ya oh wah di dia banyak. Oh wah no aku. Harta, tenaga, pikiran dikorbankan. Ada perjuangan dibungkus dengan satu bungkusan yang mulia. Apa nama bungkusannya? Peringatan Maulid Nabi Muhammad. Oh, ya, Isi bungkusannya apa? orang-orang yang punya harga di hadapan Allah. Kita kalau tidak digerakin sama hidayah taufik Allah, maaf menurut hawa nafsu kita mending di rumah kita diam. Tapi ada kasih sayang Allah malam ini kita kumpul di sini, betul? Ada yang udah dua jam, sejam, tiga jam duduk di sini, sabar. Gara-gara cinta kepada Rasulullah. Inilah orang-orang yang berharga. Makanya disebut nage pangajian, Naon bu? Pangajian, tina kalimat pengajian. Apa pengajian? Harga. Disebut dari pangaosan. Dari kalimat pangaos. Naon hatina pangaos? Harga. Cocok sama jaminan. Barang siapa yang ngelangkahin kaki menuju majelis ilmu, berkumpul jangan para habaib, para ulama, para kiai, para asatid, pulangnya dapat ilmu, dapat nasihat, dapat doa. Insya Allah itu orang-orang yang pulang dari majelis ilmu akan menjadi orang yang punya harga di hadapan Allah. Bukan amin, amal. Nu amin kenceng, indit ente ke masjid. Pengajian di samping rumah pura-pura nggak tahu. Ada yang begitu? Salah kisinya ya tadi atuh. Ini yang susah dibawa ngaji nih bapak-bapak. Kalau ibu-ibu maaf maaf saya bukan muji di depan ibu-ibu. Setiap pengajian rame di mana-mana sama ibu-ibu. Oh, kan capek ibu-ibu mah. Pagi-pagi ada pengajian rutinan mingguan datang. Padahal di rumah banyak pekerjaan cucian numpuk. Ah nanti nyuci mah pulang ngaji. Ada yang begitu ya? Tah dengengkeun Udin, Pepen. Kodang sia dengengkeun. Bahkan ada yang nekat ibu-ibu ke pengajian membawa cucian. Eh, nyusul kiai dan siapa? Ya, uh, thank you very much. Dan ngapalkan tadi aing cicing tong Ya Allah, ini paling paling rajin pengajian ibu-ibu siang malam, masya Allah paling kompak. Makanya saya, saya, saya di Cikampek Kerawang ngadain pengajian Tara lubang ngondang bapak-bapak nyaah undangan disebarkan ke bapak-bapak 100 dua limaan aki-aki KB no obat molor no hiji batuk yang memegahan karpet di majlis, mending ngondang ibu-ibu ibu-ibu mah cukup satu undangan ke satu desa nu datang seribu eh ibu-ibu mah kompak kan olok kejo ih ibu-ibu mah tekongang songken kadaharan untuk ngitung menit detik ke salak jeruk cau asom jeng piring piring na lengit ih amit amit ibu ibu eh, kue di pengajian susuku lu asupkan atas ronginang abolu asupkan kena kutang ayo siakanya hoan siayo Mun bapak-bapak awet, tuh lihat di depan Padat Ramil, Pak Kapolsek, depan Habib, itu cau pisang awet. Dele, dele, kusya tuh awet, tuh awet. Di imah, bedi imah, panitia, pisang awet, salak jeruk awet. Bapak-bapak karari baik, tak bapak-bapak mata. Modus ya tante. Nempo batur meleng batur melek pisang lengit tiji di kantongan ku bapak-bapak sok percaya kodok ke kantong celana bapak-bapak pasti ayah jauh jauh menang mesek deh jauh raja raja bulu jijik sanin ini ini temilul nyengir siapa Masya Allah ya iya kan udah tengah malam di bawah ngaji serius larinya ke mata malam teuing aing naik aku yang sebenarnya menjadi udang sare ya aing balik jauh macet diantar gente aing panitia ayah iyalah saya jauh Cikampek 4 jam lebih dengan macetnya bubar pengajian panitia mah kumuh ngolor molor langsung aing di jalan kebijaksanaan awas ya aku tambahan deh amplop ya itu hitungan aja aing ya, Mudah-mudahan ibu panjang umur semuanya, amin. Kalau nggak ada gerakan langkah ibu-ibu ke majelis taklim, perasaan padam di majelis taklim. Nih, hebatnya ibu-ibu di mana orang paling kompak, masya Allah. Mudah-mudahan pulang maulid bapak-bapak yang tadinya nggak seneng ke pengajian, ikut pengajian, insya Allah. Mudah-mudahan semua pengorbanan ibu bapak, baik kata tenaga pikiran dijadikan ladang amal soleh. Apa yang ibu bapak korbankan, harta disodakongkan, nggak bakalan hilang. Justru harta yang disodakohkan itu akan ditambah sama Allah. Rasul gak pernah bohong. Sabda Rasulullah SAW, Mana koso malun min sodakotin bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Sampai tiga kali Rasul mengulang itu kalimat. Harta yang kau sodakohkan di jalan Allah, itu harta bukan hilang, justru bakal ditambah, ditambah, ditambah oleh Allah barokah Maulidur Rasul malam hari ini yang kita peringati mudah-mudahan ekonomi bisnis usaha orang-orang sini yang hadir semuanya semakin diberkahkan oleh Allah buat bekal ibadah mobil khusus para habaib para alimul ulama para kiai para asatid guru-guru saya yang sama hadir di haflah mubarakah yang bas, gak bisa saya sebutkan namanya karena mengagungkan memuliakan ulama-ulama Allah duriyah duriyah Rasulullah Masya Allah dari Bunten juga ada Habib Alhamdulillah bisa ketemu di sini Subhanallah Para baik, para kiai Mudah-mudahan beliau yang akan memegang nanti Tonggak syafaat Yang disebut syafaat khas Syafaat uzma Rasul yang megang Tapi ada syafaat khas Rasul mempercayakan kepada duriah duriahnya, iya, iya. cucu-cucunya, nih pegang bendera syafaatku panggil orang-orang yang sering ikut denganmu nanti. Kita ada di belakang beliau nanti di Omil Mahsyar. saudara Nabi ya. Saya dulu yang dipanggil nanti ya. Awas, jangan kubu. Kubu belakangan aja. Di mahsyar nanti. Hei, saya Mubarak! Surga! Kubu! tunggu! Nunggu dulu Ya iyalah, nunggu RT. Nunggu hansip. Pak Ramil, Pak Kapolsek kayu. Ini baju jadi saksi nanti komandan. Dibawa ngaji barengan durian nanti ini. Yang diperingati kakeknya beliau. Kita di hari ini sama cucu-cucunya, Masya Allah. Ditambah keberkahan buat orang sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah langsung aja. Gak ada tema ya? biasanya ada baligo ada tema ya waduh aing nyen sorangan ya tema nambah dari amplop aing awas ya bu mana lain si gong ah, tak kita tak tema na ah, eh tema na gede kan seperti bu bu jawab pak oh ada kita jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut umat yang paling mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain. Ada pertanyaan, Ustaz, kita umat Islam jadi umat yang paling mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain. Apa mungkin kita mulia di hadapan Allah gara-gara ada sholat lima waktu, umat yang lain gak ada sholat lima waktu? Apa kita mulia di hadapan Allah gara-gara ada puasa Ramadan, umat yang lain gak punya puasa Ramadan? Apa kita Islam mulia di hadapan Allah gara-gara ada haji umroh, umat yang lain gak ada haji umroh? Ayo orang tapakuran. Bu, pak, maaf. Lamun orang ngukur kemuliaan orang di hadapan Allah, make sholat orang. Contoh, si Asep Mubarak pribadi. Tahu diri, sadar diri, bukan suudon sama Allah. Kalau ngukur kemuliaan Syasib Mubarak di hadapan Allah, pakai sholatnya Syasib Mubarak. Maaf, sholatnya Syasib Mubarak masih jauh dari kesempurnaan. Boro-boro khusyuk, tumanin aja belum bisa. Gak tahu bapak-bapak ibu-ibu di sini, mungkin udah pada khusyuk sholatnya ya. Hei, Pak, nggak susu. Saking khusyuk, pohok karena rokaat. Ateli husu siapa nggak hulung neta? Mikiran COD sih. Beda ya loh, banget-banget COD di dia. <clears throat> tuh, banget online aja tuh. Sadar diri. Kualitas sholat kita belum masih jauh dari kesempurnaan. Boro-boro khusyuk, tumanina aja belum bis. Mata aja udah udah kegoda, sholat husu hilang bapak berjamaah sholat di masjid sampai merem-merem takbir saking pengen khusyuk Allah hmm. sampai keluar pamacan saking pengen khusyuk begitu bar ini mata bukan liatin tempat sujud bapak-bapak bukan tapi ngeliatin merek samping yang di depan kita UB mahal mahal eh, Atlas juga bagus Allah Akbar tapi katanya si Atlas mahal juga sekarang eh, Wadimor sami Allah namun malaikat tukang humor jadi ditajong da jelema Aisyah sholat mapai harga samping kalau Kemana kehusuan udah hilang, boro-boro usut tuh maninah aja gak bisa. Betul gak? Kan? Betul gak? Kan? Mata udah kegoda, hidung kegoda. Hei, rumah yang deket masjid, pinggir. Waktu-waktunya sholat, ulah nggak gorengan lauk asin. bisa sholat lohor ke lapar. Asep goreng pedang mulak ke masjid masuk gambe kudu sholat keur salat teh lapar aduh aduh cocok na jeng jengkol eh keur sholat mapai lalap irung kaganggu panon kaganggu jeli kaganggu jujur ibu-ibu sholat isya bukan karena adan isya bukan karena iklan eh, saya jawab ya, jujur saya. Karena iklan. Anaknya udah ngasih tahu, mah udah ada Nisa Lama Nisa mah nyantai. Ini lagi seru si Andin. Nanti kalau iklan, nah, kalau ik, begitu iklan masuk kamar sholat. Anaknya ngomandoin di depan TV. mah iklannya banyak. Maknya di kamar sholat dengar oh lama nyantai itu sholat. <laughs> Udah tiga rakaat sholat isya anaknya teriak memulai ya Allah Akbar Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah loncat langsung anaknya ketindi, remote direbut takol kena hulu budak beletok dari pindah ke kasih upin pindah pindah Ya, kanca aing rame salat ancur wiridan labur hulu budak dengjur pegawaian saha ibu benar celik kaganggu komo ke salat sakumah husuna ancur kehusuan ketika kita sholat diganggu liang pantat hmm pasti anu ngalaman ya ker salat nahan hitu tayas ya ayo ayo tuh bisa usyuk salat isya geus tilu rakaat tinggal sarokaat deui hayang hitu nya ah sarokaat deui teu dibatalkeun geus nyedek kana gerbang silakan saksikan dengan seksama bagaimana ekspresi orang sholat nahan hitut. Ngegerebek. Makanya bapak lamun sholat diharap, ayo ngegerebek sarungnya. Eta jelema kenahan itu teh. Ayo dibeledagennya, ah serokat deh. Itu dibeledagen gesnya dek karena gerbang. Ayo patahan-tahan yang itu awaknya gerbang. Kok Asep nyaho, aing ngalaman. Kacau. Anak muda di belakang sholat isya udah tiga, tiga rakaat. Imam sholat isya nya aki-aki, lambat, sepuh. Ambek-ambekan bae tak budak ngora. Goblok ya imam. Lambat-lambat teh. Aing teu kuat aya gitu. Atuh imam tanya usia rek gitu tolong. Imam tenang aja di depan. Gak tahu ada yang mau kentut di belakang. Itu anak muda ditahan baik, dibatalkannya asar ah, kadei, gerbek deui. Begitu ruku, nyengsol di pantat. Takut ngebeledak. Pet-petan ditahan baik ditahan. Sujud nungging, wah nilep. Tahiyat duduk, gerbek deui. Imam di depan, Assalam. Cukir nembak. Astagfirullahaladzim. Eh saya jadi ngaruksak sholat. Sholat itu diakhiri dengan salam. Lain hitut lain. Hancur kehusuan kita, betul? Betul enggak? Kalau bukan dari sholat mungkin kita diukur mulia di depan Allah gara-gara puasa Ramadan Ustaz. Karena orang lain nggak ada puasa Ramadan. Maaf Ibu Pak, maaf kualitas puasa Ramadan kita masih jauh dari kesempurnaan. Boro-boro nyampe kualitas khususil khusus, mau nyampe kalimat khusus aja belum bisa. Puasa kita di bulan Ramadan baru nyampe kualitas puasa umum. Apa itu umum? Baru mampu nahan lapar haus saja. Mata nggak ikut puasa, bibir nggak ikut puasa, betul? Mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan Ramadan tahun depan, amin. Meskipun Ramadan kategori bulan premium, bulannya pre makan dan minum. Bahkan Ramadan termasuk kategori bulan pertalit. Perut terasa melilit. Meskipun premium, makan dan minum pertalit, perut terasa melilit. Insya Allah di bulan Ramadan kita insya Allah tidak meninggalkan solar. Apa solar? Solat tetap lancar. Kalau udah bisa begitu, insya Allah di bulan Ramadan kita mampu meningkatkan kualitasnya menjadi pertamax. Apa pertamax? Pertaubatan yang maksimal. Kalau kita bisa lakukan itu, maka di ujung Ramadan kita semuanya insya Allah bakal dapat bensin. Apa bensin? Benar, surga itu indah. Amin, lain emperah. Surga doa, dapat surga yang indah. Amin. Ulah emperah. Kira aku doa ah, di tepuk tangan? Teetis ya kiai robbana atina fid dunya hasanah amin tadi bu jauh puasa Ramadan kita baru puasa biasa aja mampu pampunan lapar haus betul gak betul gak mata gak ikut puasa Alhamdulillah Ustaz, saya tiap Ramadan gak pernah keluar rumah, takut hilang pahala puasa saya, takut lihat aurat perempuan, maka saya di rumah terus dari pagi sampai maghrib. Kegiatannya apa selama Ramadan di rumah terus? Ya nonton TV lah. Kalau nonton TV, kan bulan Ramadan di TV ada ceramah agama Ramadan. Betul Pak, acaranya di TV Ramadan siang pengajian Ramadan. Tapi yang bahaya iklannya Give. Merawat kecantikan. Untuk Anda. Bening. Apalagi hand body. Uh. Lagi puasa. reksona, Close up. Aurat semua, betul kan? Tapi iklan itu nyambung semua sih. Rexona iklannya buat ketek, keteknya diliatin, hand body buat pitis, pitisnya diliatin, Pepsodent close up buat gigi, giginya diliatin, nyambung semua. Cuma satu yang gak nyambung iklan Softtek. Sampai sekarang saya penasaran. Buat apa? Emang aing anak takut iklan softtek softtek main lulu catat maksudnya tahu nih? Kuno maksudna naon dulu, penasaran berarti kesimpulannya softtek untuk orang yang luncat-luncatan mata udah maksiat betul kalau bukan gara-gara Ramadan, mungkin gara-gara haji umroh kita mulia di hadapan Allah. Maaf, Pak Haji, Bu Haji, kualitas haji umroh kita masih jauh dari kesempurnaan. Kita pulang dari Mekah cuma dapat kopiah putih. Bu Haji pulang dari Mekah baru dapat abaya, menang beli di hotel. Ngerasain sholat usuh, di Mekah, di Madinah, itu haji, nangis sholatnya. Tapi tanya sama Pak Haji, begitu pulang dari Mekah, balik ke Anjun, balik ke Sikong, haji di Sikong, sholatnya ente nangis deh. Pertanyaannya, kemana air matamu? Ji? Terus beak di Mekah. Baca sholat, Allah baru ngucapin assalamu ya Rasulullah dari babus salam ke ingat sabda Rasulullah man zaroni ba'da wafati fakannama zarani fi hayati barang siapa yang berziarah kepadaku setelah aku wafat maka itu sama dengan berziarah kepadaku ketika aku hidup berarti kita di Nabawi jadi tamunya Rasulullah udah nangis dari raudhah assalamu alaika ya Rasulullah nangis Eh, pulang dari Madinah, datang ke Sigong, Bu Haji, sholat, ente istri. Pertanyaannya, kemana air matamu? Ji. Saat beak di Madinah. Jujur, sholat nangis aja di Mekah. Ya, di depan ada Ka'bah, malu kita sama Allah. Dari mulai dipanggil azan, الله أكبر الله أكبر itu adang sampai kemana-mana kedengaran dari hotel, dari maktab, dari swalayan pada lari masuk ke masjid kesedot perasaan yang adang pakai semprani beda aja di lumur air di Karawang jelema kadenge adan mental adan-adan molor-molor terawang disikong begitu dia ya, mimitina ih Masya Allah masuk masjid haram lihat Ka'bah nangis komat berkumandang Allahu Akbar Allahu Akbar Asyadu an la ilaha illallah Asyadu an محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allah. Imam mulai kedengaran suara di dalam di apa di depan. Stop. Waqadiru. Sungu sufufakum. Luruskan sap luruskan. Allahu Akbar. Bilal ngikutin dari belakang. Allah Mendadak lupa Pak ongkos 30 juta. Baru dengar suara kiroatnya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ar rahmanirrahim Rahim Yaumiddin Enak, nikmat, tenang habis Fatihah Yasin Yasin coba di Masjid Anjun <laughs> maghrib imam maca Yasin waktu kalau melotot kabeh makmum oh, oh, Yasin ulama duduk duduk duduk ih amit amit enak di sana pengen ke sana bu yang belum pengen di sana pak Hei. Hayang Mekah. Gus daftar nak. tak sanu mawa. Paingan teh ditindik eueuh daftaranana. Daftar. anak. Daftar. bukan duit, anu gratis. Kasa Allah. Yang punya Mekah Madinah tuh Allah, bukan orang kaya. Banyak orang kaya yang gak nasib. Tapi ketika kita kayang minta ke Allah, beres sholat ngangkat ke lengan minta ke Allah, Hei eh, benar mah rumah sahirup masih kena butuh ku Allah sing rajin barang peta ke Allah. Tambah tengah malam nangis peta deh ke Allah. Osok udang tengah peting. Ibu osok paling rajin ibu. Kemana? Dicai ngadon? Geski? Eh? Geski? Eh? Cebok? Geski ih molor deh. Abit abit palingan aing ngaliwat tadi bararawan kanyahoan paling setara cebok sih ya aing ditanya sih bener nggak jawab nak gus ii nah biasa biasakan saya ceboknya gus cebok calana pakai dei astagfirullahaladzim kanyahoan ibu-ibu orang di setara cebok tara pakai calana ih amit amit Yuhan salah kita temerang ngobrol sing bener nggak jawab make dei Gus pakai celana. Lempang. Mereka SDWC sih. bagus kacau ibu-ibu ah. ah. Bu, sing nasib minta sama Allah yang punya Mekah Madinah Allah. Kalau Allah udah nasib apa udah nasibkan seorang hambanya, gak bakalan ada seorang pun yang mampu menghalangi ketentuan Allah. Wala roda lima qadaita. Kalau kata Allah nasib 2023, nasib kamu bulan Mei bulan 2024. Siapa yang bisa menghalangi? Dari mana aja dan jalan rezekinya? Allah nasibkan semuanya. Amin. Bisa merasakan nikmatnya sujud di depan Ka'bah, bisa merasakan nikmatnya baca salawat di depan makbarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jauh dari haji umroh kita kualitas jauh dari kesempurnaan, Lantas kita mulia di hadapan Allah umat Islam dibandingkan dengan umat yang lain. Gara-gara apa? Jawabannya cuma satu, gara-gara ada cintanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, kepada kita. Kalau nggak ada cintanya Rasulullah, maaf, mau ngandelin apa kita di depan Allah nanti? Salat kita masih jauh kualitasnya, puasa kita masih jauh kualitasnya, haji umroh kita masih jauh, likir tadarus masih jauh kualitasnya. Lantas apa yang kita harapkan supaya kita mulia di hadapan Allah? Syafaah Nabi Muhammad, cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat kita umat Islam mulia gara-gara ada cintanya Nabi Muhammad. Emang gimana sih cintanya Rasulullah sama kita sama umat Islam? Bu, Pak, maaf, banyak riwayat menjelaskan Saking cintanya Rasulullah sama kita umatnya Ketika Rasul memanggil-manggil umatnya Rasul selalu nangis Allahumma ummati ummati nangis diabadikan dalam satu hadis yang ditulis hadis ini oleh salah seorang ulama ahli hadis penulis hadis seluruh ulama dunia mengakui bahwa tulisan hadisnya ulama ini adalah soheh semuanya siapa ulama penulis hadis ini bernama Syekh Abdul Hussein Al-Muslim Al-Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi yang terkenal panggilannya Imam Muslim. Makanya banyak hadis rawahu Muslim, Imam Muslim. Bahkan ada hadis kitab hadis sohehnya yaitu soheh Muslim. Bagaimana kata Imam Muslim? Kata Imam Muslim begini, aku dengar dari guruku, kata Imam Muslim. Siapa gurunya? Syekh bin Abdul A'la As-Sadasi. Syekh juga berkata, dengar dari gurunya lagi. Siapa? Ibnu Wahab. Ibnu Wahab juga berkata, dengar dari gurunya lagi. Siapa? Amar bin Haris. Amar bin Haris berkata, aku juga dengar dari guruku. Siapa? Sayyid Bakar As-Saudah. Sayyid Bakar As-Saudah berkata, aku juga dengar dari guruku lagi. Siapa? Syekh Abdurrahman bin Jubair. Abdurrahman bin Jubair berkata, aku dengar dari guruku. Siapa? Amar bin As radhiyallahu anhum. Amar bin As berkata, aku dengar langsung dari Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik Sengaja saya sebutkan sebagian guru-gurunya, sanatnya. Supaya apa? Supaya ada yang mempertanggungjawabkan keilmuannya. Gak bakalan jadi ulama, gak bakalan jadi kiai, gak bakalan jadi ustadz kalau gak punya sanat, gak punya guru. Di mana? Di pesantren. Itu sanat penting. Jaga guru kita, sanat kita, Makanya kalau ngeguru harus sama orang yang punya guru. Yang jelas pesantren supaya ada yang mempertanggungjawab. ibu ada di sini, jelas gurunya, jelas sanatnya, ada yang mempertanggungjawabkan keilmuannya. Sengaja saya sebutkan itu sanatnya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, akhirnya berpusat kepada Nabi Muhammad. Oh, Bagaimana kata Amar bin As radhiyallahu anhu? Kata Amar bin As, aku dengar Rasulullah membacakan ayat yang mana ayat itu sering dibaca oleh Nabi Isa. Mana ayatnya? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau seandainya kau siksa orang-orang ini, silahkan ya Allah siksa karena orang yang kau siksa ini adalah hamba-hambamu juga. Tapi kalau seandainya kau ampunkan dosa-dosanya, sesungguhnya engkau maha gagah, maha bijaksana. Setelah itu, Rasul kelihatan oleh Amr bin As mengangkatkan tangannya ke langit. sama. Lalu bibir Rasul bergetar. Allahumma ummati ummati. Allahumma ummati ummati. Allahumma ummati ummati ya Allah umatku umatku ya Allah umatku umatku Fabakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hatta yakulla nakistah Rasulullah sampai membasahi jenggotnya ketika Rasul menyebut-nyebut kita umatnya. Saking cinta bagi kita. Pernah kita sebut-sebut nama Nabi salawat sampai nangis kita pernah. Hei, pernah nggak? boro-boro bohong cinta orang maka dari baca solawat lagu anu nyentuh karena hati supaya timbul rasa rindu kepada Rasulullah neteslah air mata iya malah lagu solawat macam-macam nyentuh nak karena bujur es lilin jadi solawat Allahumma salli Wasalim ala Wasalim ala Koro-koro sedih ah, Jadi ayam kiki Coba lagunya sentuhkan ke hati kita Supaya kita ingat Ya Rasulullah Aku gak kuat dengan siksa neraka yang katanya panasnya Masya Allah Kasihkan syafaatmu nanti ya Rasulullah Ingat, nangis Karena ingin dapat syafaat Siapa dapat cintanya Rasulullah. Melihat Habibnya nangis, Rasulnya nangis, Allah nggak rela. Allah utus malaikat Jibril ya ini idhamilah Muhammad salhu ma Jibril samperin Rasulku tanyain kenapa dia nangis Jibril mayun ke Rasulullah Assalamualaikum ya Rasulullah kesalab ya malaikatir Rabbi Jibril ayah perintah naon Daya perintah naon Gusti Kau larek nanya Naon sabab anjir nangis Rasul jawab, hayang nyaho sababna kaula nangis Jibril, leres Gusti, istaktu bi ummati. Jibril, kaula nangis ke sono, ke inget ka umat kaula. Jibril mayun ka Allah, "Ya Allah, Rasulullah nangis lagi ingat sama umatnya." Bagaimana kata Allah? Hibur Jibril, cenah leungit kasedihna. Kumaha hiburna ya Allah? Becakeun kanjena Kau lagi nyadiakeun ribuan istana surga hiji istana surga diisi ribuan bidadari ribuan pelayan sadayana kanggo anjena. cepat sampaikan Jibril mayun ka Rasulullah aya naon deui Jibril kaulah anak berita nu bisa ngelengitkan sedih anjin mana Jibril gerabejakan Allah geus nyadiakeun ribuan istana surga hiji istana surga diisian ribuan bidadari ribuan pelayan sadayana kanggo salira ulah nangis deh. Apakah dengar berita itu langsung Rasulullah ketawa, berhenti nangis? Tidak. Rasul tetap menangis. Jibril kaget. Ya Rasulullah, apa enggak percaya dengan berita yang aku bawa? Jibril, kaulah percaya. Karena naon-naon dibawa ku anjen dia berita. Allah nyadiakan ribuan istana surga, ribuan bidadari, ribuan pelayan, jangkaulah sadayana. Leres, atau kunon anjen nangis wae, Kau larek nanya Jibril, nanya naon Gusti, fakai fabi ummati? Kumaha jang umat kaula? Subhanallah. Tetap Rasulullah nanyakan orang. Rela Rasul melupakan ribuan istana surga. Karena dalam hati pikiran Rasulullah ada kita umatnya. Subhanallah. Jibril gak bisa jawab. Ma'yun Allah. Ya Allah, Rasulullah nangis baik malah nanyakan kumacang umat nah Allah jawab inna sanurri fi ummatika wala nasu'uk langsung Jibril maju deka Rasulullah ayo naon de Jibril mawa berita di kaulah naon Allah ridho ka anjen ya Rasulullah Allah mikarido karena perkara nu dipikarido ku anjen Allah ridho ka umat anjen Oke, okay. Allah mual poho ka umat anjen Ketika ulang menang jaminan, Rasul berhenti nangis, mayun ke Jibril. Idan, wallah la arda wa wahidun min ummati finnar. Jibril, demi Allah, kaulah terela, lamun ayah hiji baik, umat kaulah nu asup ke neraka. Kaulah terela. Sallu ala Nabi Muhammad. Isfa lana ya Rasulullah. Ini dahsyatnya cinta Rasulullah kepada kita. Bahkan ketika Rasul memegang kunci pintu surga, Rasul yang berhak membuka duluan pintu surga. Al-karamatu wal hina idin biyadi. Kemuliaan dan kunci surga ada di tanganku, kata Nabi. Malaikat nyuruh, ya Rasulullah, silahkan kau dipersilahkan untuk membuka pintu surga. Kuncinya ada di tanganmu. Bagaimana jawaban Rasulullah? Mengejutkan malaikat. Eh, malaikat nyantai. Nyantai aja kali. Cik malaikat buru kira buka. Pantos surga, kunci naya di lengan anjen. Sorry, kehela. Ayah naon ya Rasulullah. Cek Rasul, hai malaikat. Mual waka dibuka kunci surga ku kau layo pantona. Lamun kau lacan tenang ya hati. Emang tertenangku naon Nu bisa nenangkan hati anjen naon ya Rasulullah Kaulah hati bisa tenang Lamun umat kaulah Kabeh gesalamat Subhanallah Di pintu surga masih nunggu kita Nungguan orang Supaya salamat hura Sadayana salamat hura Kemana bu balik Aing nu jauh di Cikampek kaki risiko na ku eh penting ting teh yang pada ninggal kum jadi nak. aing udah bisa ngadu awe geus lah atau diri nak itu betah ya. teruskan siap jam jam tilu setengah satu yang balik ibu jam tilu lah kembali, diuk ya terus dia Bo, ini dahsyatnya cinta Rasulullah kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya amin. amin. Syafaati yaumal qiyamati haqqun. Faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Kata Nabi. Syafaatku di hari kiamat adalah hak, yakin, benar adanya. Barang siapa yang tidak percaya, maka mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Kurang percaya tak? Percaya tak? insyaallah sing menang pitulung nabi amin sing menang cinta nabi amin Sabab yakin orang ayakin kikian paku masyarakat ini ibu bapak datang jauh-jauh ke dia pak kapolsek pak Dramil, pak babinsa bin maswal datang ke dari gara-gara cinta ke nabi mudah-mudahan cinta kita dibalas amin karena sesuatu yang indah yang kita rasakan dalam hidup ini apabila kita cinta seseorang seseorang yang kita cintai membalas cinta kita betul dan cinta perlu bukti karena cinta tidak butuh janji, karena cinta perlu bukti. Buktikan cintamu. Bukan hanya sekedar I love you, I love you. Harus ada respon dong. You love me. Hasilnya, ya milu. Memilu baik. Hayang memilu jeng Nabi hayang. Hayang memilu jeng Nabi ingka hayang. Buktikan cintamu. Karena cinta adalah anugerah. Betul nikmat dari Allah, rahmat dari Allah. Kalau nggak ada cinta nggak bakalan ada di sini, betul? Itulah cinta. Cuma untuk membuktikan cinta biasanya ada tantangan, ujian, cobaan. Kalau kita mampu melewatinya, insya Allah kita akan mengerti arti sebuah kehidupan. Aku kama kola dulu sumbang pi kaseti. Cinta itu anugerah. Oh, Tuh, ini, ini, ini bisa maka berbahagialah karena kita sengsara bila tak punya tak itu bantuan ai rintangan pasti datang meng Masya Allah Ini ngelatih nasi kubu Cobaan pasti datang menghujam namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti akan arti kehidupan. Marilah saya cintai Nabi agar mendapat syafaat nanti. Marilah saya Solawat Nabi Agar mendapat syafaat Cinta adalah roh, cinta adalah nikmat dari Allah. Itu yang kita harapkan nanti di Omil Mahsyar. Sabahnya Nabi Muhammad. Ya padupai mahsyar nu riweuh na mangke Pak. Kabeh jelema dikumpulkan kuma amal-amal anak-anak lulupatan ke ditu kadieunya akan tulung. Ringsa kabeh jelma, Datang naka Nabi Adam ke di mahsyar. Ceng Adam, aya naon ke darieu? minta syafaah Nabi Adam kumancing Nabi Adam ampura kaulah teu bisa nyafaatan anjeun sabab kaulah izin ku Allah izin ku naon salilah hirup kaulah kaulah pernah nyeun kesalahan sehingga kaulah diturunkan di surga ke dunia 100 tahun kaulah sujud baca istighfar hayak dihampura dosa ku Allah ulah datang ke kaulah izin kaulah ku Allah mending datangan tu Nabi Nuh datang Nabi Nuh Ayah naon ka dia? Minta syafaah Nabi Nuh. Kumajak Nabi Nuh. Hampura. Kaulah tu bisa nyafaatan ala ranjin, Sebab kaulah isin ku Allah. Isin ku naon. Diberi umur kaulah ku Allah ratusan tahun hidup di dunia. Tapi can bisa bawa jamaah umat Islam anu loba. Bahkan kaulah isin ku Allah ratusan tahun hidup di dunia. dakwah ratusan tahun. Anak kaulah tu iman. Kan Kaulah izin ku Allah. Kita berhasil kaulah dakwah. kan itu Nabi Ibrahim. Datang ke Nabi Ibrahim. Ayo non kanario. Minta syafaat. Cek Nabi Ibrahim. Hampura. Kaulah itu bisa nyafatan anjing. Sebab kaulah izin ku Allah. Izin ku naon. Salilah hirup kaulah. Kaulah pernah ngabohong. Ngabohong kumaha. Bapak kaulah tukang nyenan patung-patung arca sesembahan. Peting-peting eta patung nu leutik diacur-acurkeun ku kaula make kampak. Disesakeun patung hiji nu panggedena. Isuk-isuk bapak kaula ngadap ieu ya saha nu ngancurkeun patung pangeran ulang. Kaula ngabohong di dinya the gentleman. Pak, nu ngancurkeun ieu ya patung itu patung panggedena kampakna ge dina leungeuna. Ngabohong kaula dirinya Isin ku Allah. mending datangan tu Nabi Musa, ngabring ka Nabi Musa. Ayo naon kadarieu minta syafaah Nabi Musa anjir Nabi mulia menang gelar kalimullah jeng Nabi Musa hampura, kaulah teh bisa nyafaatan kaulah isin ku Allah isin ku naon salilah hirup kaulah kaulah pernah nyen dosa dosa naon pernah ngabunuh pernah maehan utusan Fir'aun ngarana si Kipti dibunuh ku kaulah kaulah isin ku Allah Mending datangan tuh Nabi Isa, datang ke Nabi Isa. Ayo naon ka dia? sama Nabi Isa hapura kau nanti bisa nyafaatan ala ranjeng naon sababna izin ku Allah ku ayana kaula di dunia loba jelema sesat nganggap kakaulah sebagai anak Allah izin kaulah ku Allah lantas kami kemana minta tolong Nabi Isa Nabi Isa nuduhkan tuh datangan itu jalan manuker sujud can hudang tidak sujud saha eta hiji-hijina manusia mulia disucikan ku Allah salilah hirup can pernah ngabohong jujur salilah hirup can pernah dosa sabab dijaga langsung ku Allah saha Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad nama Rasul digugahkan irfa ra'sak gugah angkat wajah anjir Rasul izin ke Allah ya Allah izinan aku, izinkan aku untuk memberikan pertolongan kepada umat-umatku. Isfa, panggil Rasul, ummati. Insya Allah kita yang hadir di sini malam ini ada di depan nanti. Yaumil Mahsar bisa memandang wajah ciptaan Allah yang terindah di dunia penuh dengan cahaya. Wajah Nabi Muhammad. Wajah Nabi Muhammad penuh dengan cahaya. Karena Rasul bahannya dari cahaya. Sebelum Allah menciptakan apapun, yang pertama kali Allah ciptakan adalah nur, cahaya. Allah menciptakan nur dulu. Setelah cahaya dicipta oleh Allah, Allah berfirman, "Ya nur, tuka wa tuka bi Muhammad." Hei cahaya, Aku ciptakan kamu dan aku kasih nama kamu dengan nama Muhammad sallallahu Makanya yang Allah pertama ciptakan adalah nur Nabi Muhammad. Setelah menciptakan nur Nabi Muhammad, barulah di situ Allah mulai menciptakan arash, lauhil mahfud, kolam, semuanya diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Makanya namanya Muhammad Mim ha mim dal Muhammad Ini kan nama wasilah Allahumma rabba hadhi da'wati tamma Wassalatil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil Wasilah Muhammad adalah wasilah Mim ha mim dal Mim yang pertama Maujudul khonaik Bisa babi Adanya seluruh makhluk Sebab Allah mengadakan Nabi Muhammad. Haknya Muhammad hayatul khalaik bisababi. Hidupnya seluruh makhluk. Sebab Allah menghidupkan Nabi Muhammad. Mimnya yang tengah mautul khalaik bisababi. Matinya seluruh makhluk. Sebab Allah mewafatkan Nabi Muhammad dalnya dukhulul khalaik la jannah bisababi masuknya hamba ke surga sebab Allah mempersilahkan rasul yang masuk surga duluan Insya Allah yang hadir di sini kita ngikut ada di belakangnya nanti amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal inilah kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi kemuliaan kita umat Nabi karena dapat syafaahnya Kangjeng kemuliaan kita umat Islam karena dapat cintanya Kangjeng Nabi. Untung pagi-pagi yang masih senang muludan, betul gak? Betul gak? Iya iyalah, kita mengagungkan Nabi untung ada muludan. Kalau nggak ada muludan, kedul sih di iman. Boro-boro maca tarikh Nabi. Maca tarikh sinetronnya si Andin. Jarang-jarang baca tarikh Nabi, betul gak? Kuayana muludan pan alpa jadi nanya, oh, eta kemuliaan Nabi. siapa sih yang dapat syafaat Nabi Allah mengabadikan dalam surah Al-A'raf Bismillahirrahmanirrahim فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون Wallahu a'lam bimuradi. Siapa orang yang beruntung di hadapan Allah? Siapa orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah? Alladzina amanu bihi. Orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Orang yang mencintai Nabi Muhammad. Yang kedua, wa'ajjaruh. Orang yang mengagungkan Nabi Muhammad. Jauh kita agungkan dengan Maulid maulidan. Masih untung kita masih senang meludah. Meskipun ada segelintir umat Islam yang masih mengharam-haramkan meludah. Guys, tong didenge no gitu mah aya ceramah nana YouTube aya di anyar versi baru yang mengharamkan maulid setiap daging ayam, daging kambing, daging sapi yang disembeli terus dimasak, disuguhkan karena muludan eta daging ayam, daging sapi, daging kambing najisna seperti najis babi. Kan yang geus keterlaluan lagi. Cek orang Asia teu beuki ngajedog bae. Bener teu? Ulah ngaganggu karena beuki muludan. Urang ge nu beuki muludan hina kan? udah NU Toleransi tinggi orang NU, betul gak? Tapi lamun dihina bae atuh urang wal cicing. Benar? Ulah gitu, silakan ada beda. Betul, tolonglah mampu saling menghargai perbedaan. Betul. Supaya tetap dalam koridor ukhwah Islaminya. Yang harus kita jaga. Pak Haji kemana? Muludan. Ujang mual, mual Pak Haji. Abdi mah kuliah jadi ajarkan muludan, nyatu naon. Ujang mereka mana tuh? Abdi mah di imah be paji penting mereka tadarus bagus jang. Ujang tadarus jadi berkah ya kampung gara-gara aya nu maca Quran. Aduh, nuhun Pak Haji abdi didoakeun atuh Pak Haji merek muludan didoakeun Pak Haji sing menak ilmu nu manfaat. Amin jang. Doa pi doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah Islam dalam rezeki. Saling menghargai perbeda. Ya balai, kemana muludan? Ah, Urung ya Allah di Cirebon di Cikampek aja tuh gitu tetangga aing eta aing ngabrik jeung santri muludat mainan nanya ada kuliah Haji ka mana muludat, oh tadi itu napa haji wani yang ngomong ngomong non siapa ya? muludat oh, tadi itu nak haji Aisyah irah hati itu ulang begitu maksudnya non kang haji Aisyah maksudnya non tadi Oh, kaji muludan awet di itu na. Eh, nah, yang nanya aja nas, ya ira hati ditu. itu. Panggil jengsa sasya di itu, mawa naon siati di itu, ira hak siare kan itu dai. Mikir liur eta jelema dikitu kan. Kok pahaji jadi gitu, bongan sia gitu. Atau lamun embung di gitu kitu ya ulah gitu. Tah, gitu makanya orang dia ulah iya mana itu. ya mau haji bid'ah dolalah maksudnya naon ya perayaan anak hei dina muludan nempel dua kalimat ada perayaan ada peringatan setiap perayaan dalamnya ada peringatan tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan ada yang kategori nanan perayaan kan jerona ayat peringatan. Naon peringatan ayat nu ingat inget saha Kangjeng Nabi, sedangkan maca sejarah Nabi, henteu bid'ah geus aya ti dituna. Hebatna Maulid Nabi, Nabi na can dilahirkeun geus loba nu bakal lahir Nabi Muhammad. Ini hebatnya Maulid Nabi. Mun film tanpa disoting langsung aya filmna. Pan biasa mah disoting lah karena aya film. Hebat maulid Nabi. Nabi Najat digelar ku Allah ke dunia. Tapi namanya sudah diperkenalkan oleh Allah. Nabi Adam. Nistawasul kajian dengan Nabi. Nabi Adam sujud diturunkan di surga ke dunia Nabi Adam. Dipisahkan jadi Siti Hawa. Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Nabi Adam diturunkan di Booth. Ayo nama terkenal India. Cek sapali ulama sujud Nabi Adam leluhur batu nunggak perluas bari ceri tobat ke Allah Terem ceri terem bibir nama cai istighfar Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana dolamna terus dibaca selama 100 tahun sambil nangis tapi nggak ada jawaban dari Allah sujud Nabi Adam hudang tina sujudna berai socana bentak netep kalangit kaget ada kalimat begitu indah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Protes tapi ada. Ya Allah, ya Rabbi. kesembarangan eta nu Muhammad ngarendeng jengaran Gusti, kecuali Muhammad makhluk Gusti anu mulia. Saha eta Muhammad ya Allah? Allah jawab, "Ya Adam, ismun min asma'i auladik." Adam, ya Muhammad, nami calon putra turunan anjeun. Manusia ya Allah, ya mulia banget. Belum digelar ke dunia namanya udah disiapin. Inilah manusia yang paling aku cintai. Lalu Allah bersabda kepada Nabi Adam, "Ya Adam, ud'uni bihaqqihi qad ghafartulak walaula Muhammadin ma khalaqtuk." Eh Adam, minta kaula kalawan hakna Muhammad, maka aku kaulah dihampura anjen. Sabab lamun kaulah teu nyiptakeun Muhammad, maka kaulah mual nyiptakeun anjeun inilah secara tidak langsung asal muasal adanya perintah tawasul eta sejarah tawasul Allah yang nyuruh Nabi Adam yang pertama tawasul bagaimana kata Nabi Adam ya Allah ya Rabbi ini atawassalu bihadal walad andal firali hadal walid ya Allah adi tawasul perantara putra turunan abdi nungarana Muhammad hampura kaulah nu jadi bapak. maka Allah nerima tobat Nabi Adam sebagian ulama besar mengatakan bahwa Nabi Adam tawasul menyebut nama Rasulullah lalu tobatnya diterima itulah asbabun nujul dari ayat yang diturunkan oleh Allah fatalaqqa adamu min rabbihi kalimatil fataba alaih إنه هو التواب الرحيم الله أعلم بمراده Tawasul gak saya perintah Nabi Adam gak sebut-nyebut Nabi nama candi gelar Jadi ciri kesempurnaan Rasulullah hiji candi gelar ke dunia ngarana gester Nah kok beda jeng urang Urang mah terkenal sanggeus lahir Bu anak ibu sabaraha lima Nuka hiji lalaki sangarana si Januar. Ini Januar ya kan Januari lahirna. Nuka dua eta masih Oktaviani dan Oktober lahirna. Nuka tiga masih Novianti dan November. Nuka opat si Febrianti dan Februari. Nuka lima mah Erot bulan Maret. <laughs> Hah? Oh, berarti mah Erot bulan Maret. Aneh, aneh kenapa? Banyak umat Islam seneng nempelin nama dawa nama dewa Romawi ya. Kan itu nama dewa Romawi kuno yang disembah oleh orang Kristen Romawi kuno. Januari nama dewa Janus, dewa masa lalu masa depan berwajah dua hitam dan putih. Februari adalah hari suci Romawi kuno, hari suci Februari. Maret dewa perang, dewa Mars, April dewi kecantikan Afrodit, Mei dewa musim semi, Mei Yamajista, Juni dewa perkawinan, dewa Juno, Juli Agustus nama manusia, Kaisar Romawi kuno, Julian dan August, Septa, Okta, November Desem, nama-nama dewa kehidupan Romawi kuno kuno nangaran dewa kabir ditempel-tempel di anak bulan pantu bisa merengarana datang kak kiai kiai anak lahir lalaki mentangaran lu bagus jadi doa islami cekai arek tina kuran ek ngaran Allah tambahan ku Abdul jadi Abdullah Ar-Rahman Abdul Rahman Al-Basim Abdul Basim nama para nabi ngaran malaikat menang Kiai menang Ridwan penjaga surga Yang gagah Kiai Ajroil menang <laughs> tukang nyabut nyawa itu sembarangan Yang gagah ngarana ngarana Ajroil bisi bapaknya gering gering parah Indung nak ngomong, Pak, Ajroil datang, paeh langsung. Kaget dikira malaikat pada anak negara-negara nah, ajro aja Iya, nama-nama dewa ditempel-tempel di anak kita. Bahkan tahun barunya diramaiin oleh orang Islam. Bentar lagi Desember, Januari, ayo siap. Ini ini ini merilis terompet. Giliran tahun baru Islam siapinya nyala rahos ya, licik siap. Benar kan? Waktu normal belum corona, Monas, wah panggungnya gede. Tuh si jaga anak kita, marinir. Dulu aing eta si Trisna, panggil di dia juga. aing. Di Kopaska, komando pasukan kapak. tangkong, mana kodok Kulina di laut wae. Babaturanna teh hiu teri. Sing dijaga Trisna ya Allah Insya Allah doakan sing sukses anak daerah asli dan perlu sekolah perwira di Jabang wa Allah berhasil telepon aing syukuran tapi akbar aing ini ceramah ya Allah iya dulu sebelum corona itu di apa Monas panggungnya gede lain musik tahun baruan tata gaing sama mobil nini nini ke Jakarta hmm? mana mak Monas di Monas anu tahun baruan nini nini merot rompet yang temelah di corona musik dari sore eh dari lohor siang tuh menyambut tahun baru hiburan Makin sore makin padat Monas. Istiqlal ada, istiqlal dekat Monas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu musik gak berhenti di Monas. Tapi kalau ada. Oh, Ya Allah. Sampai malam makin padat Monas. Ancol, panggung hiburan tahun baru ayah doi. Ngebor di Ancol pantai. Dua poe aing latihan eta. Ya Allah. Menjelang jam 12 ngitung mundur 10 detik pergantian tahun. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Happy New Year! kakinya di atas jeruk edan goblok ngajak pancol mungkin edan deh sampai pagi maksiat lela, merajalela perzinahan merajalela pagi-pagi Allah kirim air ke Jakarta banjir gubernur Moloho ini kiriman dari Bogor. Orang Bogor dipitnah. Coba lamun orang Bogor nggak jawab. Sorry, aing tengirim cai. Eh, dengerin. Lamun loba musibah, bencana turun, darah datang, ulah nyalahkan batur. Introspeksi kadiri ulang. Mungkin bencana datang karena perilaku kita yang ngundang sebab nulis bencana datang kabeh kebagian satu makan nangka semua kena getahnya maaf manusia balaun illa betul, gak bakalan turun musibah gak bakalan terjadi bencana kalau ada yang ngundang siapa yang ngundang orang yang pendosa wala rufi'a balaun illa bitaubah gak bakalan hilang bencana kecuali dengan orang-orang yang bertaubat kepada Allah Terus datang mah bencana kabeh bagian tuh Cianjur. Santri nuti naon jadi korban, kiai jadi korban, pesantren ala lancur. Kayak dielingan ku habaib ku kiai ke ulama ulah ngalawan. Bisa ngalawan baik, masing-masing beb. Saya dosa kemal ngerugikan batur iya, saya teu ngerugikan batur. Datang mah bencana bener tak? Jangan pernah jangan pernah ya tsunami musyawarah banjir musyawarah eueuh eh, sugan teh banjir belok lima hustad lewat lewat itu bisa lima hustad ge untung hustad na amat naik tangkal kelapa Makai kolor tau hustad? sarung nggak kebawa banjir ti untung kolor pagu coba lamun jeung kolor na ke bawah <laughs> lagi berkamane atau tak perkutu coba ya, susah dengan sangkar tong nyengir sian ini nih kos mengerti baik datang mah bencana kabeh kabage kabage kabage makanya satu nungondang ya bencana musibah siap jalan madu dosa bahkan kubang aja Roma Irama di komentar itu paling favorit saya dulu waktu pesantren kalau nggak ada hiburan di mana-mana, ada yang hajat, nanggap layar tancap. Pasti eta film nak dono, bokir, sana nyeblorong, uh, eh, advent bangun, beri prima, jeng soneta. Ketika film Roma Irama, Satria bergitar pakai kuda, oh, tepuk tangan netanu hadir. si gajah jagoan datang. Sekadangnya musik film na oma mulai jeng jeng jeng jeng. Kadangnya main kuai ta? Bagus gus bahula eta. Jeng jeng jeng <laughs> jeng. logikanya Roro gitu lah wah salahnya tel musik ah, salah jeng jeng jeng jeng oma naik kuda tonggongnya gitar jeng jeng jeng jeng hmm. sarana cek habis. Lain nyebut kuda awas. Lain kamari ngaji di Tegal. takut eta, suaranan Bu, suara aja sepuh barok. niru suara kuda, genah karena hate. Ayo di Suara suaranan kuda. Pasti musiku dititah. Jeng jeng jeng jeng. Oma ditembak ke penjahat. Tis. Kena kena ping dan ketihan. omak diusap. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sungguh kau terlalu. Tapi aku yakin setiap ketoriman pasti ada akibatnya. Insya Allah. Assalamualaikum. Oh mama jeng penjahat gak assalamualaikum baik. Soleh. Oh mak kabur. Kudana eureun teh da ya awe nyebrang. Gor koma. Kau kah itu Riga. Mimin. Oh, mimin ternyata aku salah, Mimin. Terima kasih, Mimin. Assalamualaikum. Saya ngaran Mimin, ayah. Eh, kasih Mimin di mana-mana ayah, baik. Caci, siapa, si Ayah, si Nunung, ayah, si Tati, ayah. Capek ayah nggak bisa dengar sama. <laughs> Oh, Mak didatangkan ke jemaah nah, di Jakarta, di Depok. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Haji? Alhamdulillah. Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Gara-gara siapa Bang Haji? Ah, baik. Kita simak syair berikut ini. Menaik kejadian oh, omak jago, itu the legend. Jago nyian syair non cana loba musibah gara-gara sa dijawab ku Haji Irama. Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Justru baca jelema poho Kak Gusti. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa lembab pemimpin serakah geus inget ke rakyat benar di zaman sekarang kata ciri oma eta ya, oma ciri namun nyanyi ujungnya meriang gebrek banyak orang Islam yang tak sembahyang betul untuk tahlilan ngaharamkan muludan ngaharamkan rajaban berjamaah ogengan kurduaan lamun geus nginjem duit oh meninggalnya dia lagu katukang kiri dit atau karet tenir nginyemna sajuta ngembalikan tilu juta pajar mah ngomong nanulungan padahal mah nyiksa riba haram Ayo curiga ya lo lo lo lo banget banget bang emok aja. pegut pegut Bang Esot. Oh, siya. Ay, nyampe nyampaikan. Lepas tanggung jawab di akhirat. Teman yang umi gawe kene di dia berapa orang kita jelema. ayo bebas tanggung jawab. Terus ay malaikat di roh. Kunal siap tadi pecahan orang anjun kata rentan. Gus ikat Gening mi gawe kene ke orang anjun. Torek. Eta nu ngondang musibah lengan ku kiai tenurut masing-masing ustad ngajak masing-masing ke ustad sehingga nutup butuh baik jujur orang butuh ke ustad butuh dah ayo dong mau pandangan kan ustad bener tuh nu mandian mayit ustad boehan ngaboehan nu doakan, nu nyolatan nu gotong. Goblok markosak. capian sih ustad no digotong astagfirullah bahwa sentimen awewe desa ya, nungang kali kubur cekek sekalian nyiksa sih ke ustad no digubur kawalat ya Ustad mau lawan kamaot karak gering atau ya, budak sahal lu lompatan bae deui. Asa ceramah di TK aing cicing Batu nangis siap rek kieu kieu. Percis gindung. Ulawa kamaot Ustaz makarak gering ribu sarerea, ya. bener? Sok lamun anu kamaotan sanu nguruskeun udah bisa kamandian. Ustaz teh Kira ku mayit lelap-lelap kaku lah, Leuh mun anakna beunghar. Heus, daripada bangke bapak bau oh dengan mandian taikan karena mobil gua kemana steam <laughs> mayat di steam <laughs> sekalian sese bulu nasi beres beres di sese tamayit asupan mesin cuci <laughs> begitu dibuka rambut menjadi keriting tambahin ya Allah butuh ustad butuh Butuh. Doakan para asatid, para kiai, para Yesus dipanjangkan ya amin. Ya Allah ya Rabbana. Hayang menang siapa? Nabi hayang. Agungkan Kangjeng Nabi Nuka dua Nuka telu. Nah, nu baksa nu bakal menang ah eh? jalan menulungan karena syiarna agama Allah. Meskipun di tengah-tengah saudara, teman kita, sahabat kita masih nggak mau, nggak senang berangkat ke majlis taklim, kita tetap berangkat ke majelis taklim. Teka pengaruhan. itu nulungan agama Allah syiarna agama Allah diantaranya pengaji pengajian nu kaopat siapa yang dapat syafaat orang yang ngikut apa yang dicontohkan dan diperintahkan Rasulullah yang dicontohkan apa akhlak mulianya Rasulullah diantaranya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يعصف نعله ويرقى ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويسيء جنائجهم ولا يأخر فقيرا أبقاه الفقر وأشواه Allahumma salli wa sallim Sallu ala Nabi Muhammad Mana ahlak Nabi kita ikutin Sallallahu alaihi wasallam Syadid al haya Nabi Muhammad tuh punya rasa malu Malu sama Allah Malu kalau gak sujud Malu kalau gak istighfar Padahal udah dimaksud, Terus dijaga diraksa ku Allah Tapi tetep we ngajalankan istighfar tapi urang can menang jaminan menimu minu wiridan jeng imam dari beres soal takrib imam mengajarkan istighfar tilu kali tasbih tukul tilu alhamdulillah tukul tilu Allahu akbar tukul tilu tambah dikir susah neangan peserta wiridan tinggal opatan jadi masjid imam pokol bedung, kapil eh tapi empat sekawan manalagang gitu juri di Karawang di ya, nah, dia aku dia mimiti ya Allah ayo banget punya rasa ma malu ayo orang ma ewe kais kaisin tawadu rendah diri Rasulullah tawadu dibalik tuh jeng orang ayo eh, orang mah umatnya sob, sob bisa sombong kue ilmu bisa asa ikpang nyahona kebatul nganggap enteng lah siap udah kemari sore nyahona on pun tenang sadar masing-masing punya kekurangan saudara jangan bijil di sahana pun ayo eh, bener mentarima lalu deh harta jadi kesombongan asa ipang bengharna mungwau jeng tatangga maaf mau jadi jelma sugih jelma benghar lamun awah doa fakir miskin lalu deh karena boga apan sahih jengis mung nanya kata tangga pada tatangga dengannya nyahun mobil tak opat tahunan Bapak kadang nggak tidak belok na, Rem meni jejeritan meni kiri ngedit Bulas beda. sok. Kasep jadi kesombongan asa pangganteng namu akur jeng babaturan ulin si Herman ke Mekah. Di Mekah lo tukar rasep. Saudi jara rangkung Turki bara rancung Mesir bara rodas. Takuring ai umroh sok teu pede di hotel. Atuh diharap Saudi jangkung aing peneng belah katuhu eta e, Mesir mancung aing pesek Turki bodas aing geuneuh mundur bae ka tukang sorangan anu ganteng sia ti hareula bae dah di tukang aing sorangan bari tungkul ya Allah nuhun sakit bisa ka dieu deui nuhun Gusti aing geus disyukuri mah diubaran hate buru di tukang jamaah Afrika negro gabung aing di jadi aing nuhurung sorangan kecantikan mau disombongin maaf no di Mekah banyak yang lebih cantik maaf bu Saudi udah pantas cantik Libanon bening Libanon kalau lihat gadis Libanon minum air jam-jam perasaan kelihatan tuh nyurulung cai jam-jam tinati corona bening ewe hapuran panu kadas kurap benih kayak mau lempang sok dicibitan bayi bujur ku pamajikan mata mata sih neng nyeri cibitan bae molotot baik atau yang perlu nu kata tabrak coba majikan tabrak bujur ontak astagfirullah cemburuan pamajikan kuring mah cemburuan banget tandanya cinta ya iyalah cinta dari ya setorna gede wae <clears throat> catet pak lamun ya yang ditikannya aku pamajikan kumaha du doa duit duit saya iya, ibu-ibu mah terima dari pengajian nasirah nanti kan duit ya duit namun kia doa ayo duit mah kia tas sebah dulu ipah gitu sengaja, ku badung ojeng kan itu komplit doa butuh duit nah, iyalah Abdul ya bit duit nah bit duit sakit Abdul ya bit duit gesit ya Allah waduh serba gratis bener kan tapi kan nggak hujan nggak hujan DWC umum mayar ayo sabaraha di dia dua ribu bener berarti aku jeng di Karawang. Kita pertahankan. Jangan sampai ada kenaikan harga modal. Tetap 2000. menaik kenaikan harga ngisi demo. Aing nu Ibu-ibu di Demilu demo ke Jakarta. Mau baligo gabar tai, iya betapa amit Najis lagi Ya iyalah mayang. Pernah di terminal Cirebon, aing teu mayang. Diudak kudu jaga WC. Haji pelit, astagfirullah. Eh mas, bayar Ci. Main indit bayar, atau aing teh nyawes ya didinya. Tukara, dua ribu Ci. Tah, lima Cepat, kembalian. Kemarin e, saya Ci, Ini sing deui. Daripada lapor aing telur ribu. Mending kajero deh, dua ribuan deh. Cerot-cerot nih, geuleuh nyesa seribu lumayan seribu kemarin ceh ji karena hitut gempret seribu amit amit aja butuh dong hei takit sedih tais ya pantak kuringnya jauh-jauh di Cikampek kadiyo daripada cicik pedi, imah lihat sirah mikiran lo bahu hulang huleng hutang hutang mereka panggil Gus mitah kayak aing bahu hutang nya di mana ibu loba hutang ulang-ulang teu di kanjun, Anjun sugan di dia mah menang do doa astagfirullahaladzim ya ibu-ibu ulang ini tukang mitah itu dia balik muludan ibu balik merawa elmo, kuring balik bawaan, amal tak dengarkan ku tak jeung ibu-ibu tak upload sana. Terima kasih atas dukungannya. <laughs> ya Allah. Tah kahalak Nabi teh naon boga kais izin ku Gusti terus tawadu rendah diri handap as asar yuhibul fukoro wal masakin cinta dede ke fukoro ke masakin bahkan wayajlisu ma'ahum keseharian Rasulullah tuh betah duduk dengan fakir miskin inilah hebatnya pemimpin seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan emang badna sebab bulan naik na puting deui. Insyaallah lamun ti jam setengah 10 matahari geus bebas, kebel waktu najang kuring. Ngeunaheun lain teh hayang lila silaturahmi bijaksana bae sabab balikna jauh, sok macet, jalan tol apa? Cipularang teh. Teruskeun doa irama geus beak rumah irama. Sia nyawe henteu men teruskeun. Sakitu bae doa di Habib, doa Habib mudah-mudahan saya kubarok istiqomah di panjang yuswa sadayana disehat ke Allah SWT insyaallah banyak turunan-turunan beliau nanti yang menjadi pejuang-pejuang agama di Cirebon amin di Indonesia juga insya Allah menyebar di mana-mana dan tolong kami-kami yang kumpul di sini karena kau adalah Bib sebagai penyambung tonggak sapa yang khas untuk memanggil umat-umatnya Rasulullah kamu panggillah kami nanti di sana kami menjadi saksi di sini. Kami akan membakar pandu itu yang memegang pandu itu nanti. Panggil kami Pak Kapolsek, Pak dandraming semuanya diberkahkan oleh Allah Amin. Kita dijadikan orang-orang yang saleh. Amin ya Allah ya Rabbat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in.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 صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah dengan berakhirnya ceramah